بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده إخواني في الدين عزني وعزكم الله sekarang kita akan masuki khulasah kesimpulan daripada bab seputar lafat umum. Bab seputar apa? Lafat yang umum. Nah, barakallahu fikum perhatikan di situ. Halaman 110 wal khulasatu dan kesimpulannya anal af'ala la yasih an yudda'a fiha al-umum. Bahwasanya fi'il-fi'il itu tidak dibenarkan untuk dikatakan dia itu menunjukkan umum. Fi'il ya ingat-ingat ya semata-mata fi'il itu nggak bisa menunjukkan umum. Walakin itlaqul mu'allif laisa muradan. Akan tapi nam pemutlakan mu'allif laisa muradan bukan itu yang diinginkan. Walakin akan tapi lau qamat dalil akan tapi kalau seandainya ada dalil ada tanda ala annal fi'la lil umum bahwasanya fi'ilnya untuk umum akhadna bihi kita mengambil dengannya. Tandanya apa kemarin? Adan lanahiya misalkan. ya kan? wala tusriku bihi syai'an. Tusriku itu aslinya fi'il itu nggak menunjukkan apa umum aslinya. Sebabnya kenapa kok di situ diambil makna umum karena ada nahiyah. An-nakirah fi siyakin nahi tufidul umum. Paham ya? Wala tusriku bil wala tusriku bihi syai'an. Nah, kita lihat sini. Lakin la na'khudhu min as tapi kita tidak mengambil makna umum itu dari sighah fi'ilnya itu bukan. Wa inna mana akhudhu minal qarinah hanya saja kita mengambil dia itu maknanya umum dari tanda yang ada yaitu adanya lanahiyah tadi itu diantaranya. maaf salah ya? Naam. Kalau cuma semata-mata fi'il enggak menunjukkan umum. Eh? Naam barakallahu fikum seperti itu, mutlak. Fa idza wajadta qarinatan tadullu ala anna hadzal fi'la lil umum akhadna bihi. Maka apabila engkau mendapatkan sebuah tanda atau fa idza wujidat qarinatun wujidat ya. Fa idza wujidat qarinatun tadullu ala anna hadzal fi'la lil umum, apabila dijumpai sebuah tanda yang menunjukkan bahwasanya fi'il ini menunjukkan umum, akhadna bihi kita baru mengambil dengan makna umum tersebut. Wa illa dan jika tidak demikian, fa innal asla maka hukum asalnya annal fi'la bahwasanya fi'il itu lil itlaq untuk maknanya kemutlakan. Wal itlaq la yashmul sedangkan itlaq itu la yashmul Itlak itu yang namanya lafat mutlak itu tidak mencakup semuanya, cuman badali. Badali. Jadi sumulnya sumul badali namanya. Sumul badali itu pencakupan yang sifatnya badali. Satu saja sudah dimuliakan, sudah yang lainnya nggak perlu dimuliakan lagi. Tapi kalau umum semuanya harus dimuliakan. Namanya. Akrim taliban fil fasli. Akrim taliban fil fasli. Apa artinya? Muliakanlah seorang pelajar dalam kelas. Itu apakah itu harus muliakan semuanya atau satu orang cukup? Badali namanya. Paham ya? Pengganti dari seluruhnya, seluruhnya satu toko. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau lafadznya apa? Diganti dengan larangan. La tukrim taliban fil fasli. La tukrim taliban fil fasli. Jangan kamu muliakan seorang pelajar pun di dalam kelas. Nah, itu umum itu kan? Talibannya umum. Kenapa? Bukan semata-mata fiilnya itu bukan, tapi lanya ini. La tukrim taliban fil fasli. Iya enggak? Lanya lanahiyah. Taliban nakirah. An nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. Ini penting sekali. Nah. Qauluhu wa majara majrahu ay wa majara majral fi'il dan seluruh yang berjalan seperti hukumnya fi'il atau perjalanannya fi'il kal ahkami wa ghairiha. Nah, seperti hukum-hukumnya dan yang lainnya. Maksudnya walaupun bukan fi'il tapi dia itu bermakna seperti fi'il itu juga masuk dalam hukumnya. Fa idza hakama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li radulin ala radulin fa innahu la ya'um kulla suratin taqa apabila Rasulullah menghukumi sebuah perkara, ya, menghukumi kepada salah seorang nah, atas orang lain misalkan, fa innahu la ya'um kulla suratin taqa. Maka seperti ini tidak umum mencakup seluruh bentuk atau jenisnya yang terjadi. Nah, li'an hadza li'an hadza nam jarun majra al-fi'l dikarenakan li'an hadza dikarenakan hal ini atau permasalahan ini nah, berjalan seperti perjalanannya fi'il. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya itu sebagaimana kami sebutkan kemarin tuh ya sahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasadada saha an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasadada Rasulullah SAW lupa kemudian sujud. Apakah setiap kali lupa sujud atau maknanya itu adalah yang penting sujud itu? Yang penting sujud kan? ada pun sujudnya di mana nggak tahu. Maksudnya ada pun sujudnya itu kan nggak semua tempat. Tapi apa? Ketika sholat. Berarti bukan umum maknanya. Ya, yang disebutkan ini mutlak, mutlak sujud, semata-mata Rasulullah sujud. Cuma sujudnya kapan? Enggak umum, enggak semua begitu rupa sujud enggak. Tapi sujudnya ketika sholat, sesahwi maksudnya. Nah, Masalah tuh sebuah permasalahan. Takut dama anal amal lafdun ya'um aksar min wahidin bila hasr. Sudah kita lewati bahwasannya umum itu adalah sebuah lafaz yang mencakup seluruh. Nah, yang mencakup apa? Min, eh, aksar min wahid yang mencakup seluruh lebih daripada satu individu bila hasr tanpa batasan. Wa anna hukmahu ya'um jami' afradihi illa bidalil. Dan bahwasanya hukumnya mencakup seluruh eh, per individu atau seluruh jenis individu kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil atau qarinah. Faman idda'a khuruja, faman idda'a khuruja fardin min afradil umum, maka barang siapa yang mengaku-ngaku eh, barang siapa yang mengaku-ngaku keluarnya salah satu individu daripada individu-individu umum, fa'alaihi dalil putus dalil. Eh, mana dalilnya kalau antum mengatakan ini enggak umum? Kan itu. Eh, kecuali ada karinah tadi. Wa dalilu dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalil mengenai hal ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu wasallam "Innakum idza qultum dzalik" Sesungguhnya kalian apabila mengucapkan dengan ucapan tersebut yakni assalamu alaina, assalamu alaina keselamatan untuk kita atau untuk kami wa ala ibadillah salihin dan untuk hamba-hamba Allah Taala yang saleh. Umum enggak ini? Hamba-hamba Allah Taala yang saleh ini? Umum mau penduduk langit, penduduk bumi sama. Nah, umum. Fakat salam tuma ala kulli abdin salihin fis sama'i wal ard. Sungguh engkau telah apa? Mengucapkan atau mendoakan keselamatan atas setiap hamba yang soleh di langit dan di bumi. Ya kan assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Ucapan wa ala ibadillah salihin. Umum itu? Umum. Karena mencakup semuanya penduduk langit dan bumi yang saleh masuk itu loh. Nah, Wahada itulah ala anna al-umuma ya'um jami' afradih. Ini menunjukkan bahwasanya namanya umum itu mencakup seluruh jenis individu. Binaan wa binaan ala dzalik dan juga dibangun di atas penjelasan tersebut tanbani masailu katsiratun fil fiqh. Terbangun banyak permasalahan dalam masalah fikih. Falau qala ilun, kalau seandainya ada orang yang berkata, "Inna zakata la tajib eh, fi huli dzahab wal fiddah li'annahu yusta'mal." Kalau ada yang mengatakan sesungguhnya zakat itu zakat itu tidak diwajibkan nam terhadap perhiasan emas dan perak anahu yusta'mal karena dipakai ya, kalung, anting-anting atau gelang itu enggak wajib zakat karena dipakai alasannya. Kulna kita katakan alam yakul Nabi sallallahu Bukankah Rasulullah sudah mengatakan, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi zakata illa sufhat lahu yaumal qiyamah safaihu minan min narin." Allahu musta'an. Artinya, Tidaklah ada orang yang memiliki emas, tidak pola perak, kemudian dia tidak menunaikan zakatnya. Umum nggak ini lafadznya? Umum mau anteng-anteng atau mau gelang atau mau kalung emas nggak itu? Emas atau perak intinya umum. Paham ya? Mau bentuknya melingkar atau tidak melingkar, kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, melainkan nanti di hari kiamat. Nah, barakallahu fikum, dia dia apa? Sufihat atau sufihat? Diajak berjabat tangan istilahnya ya. Nah, tapi berjabat taman dari neraka. Maksudnya itu diazab dia. Nah, barakallahu fikum. Nah, diazab di neraka dengan azab yang sangat mengerikan. Paham maksudnya ya? Nah. Wa hadha haditsun sahih rawahu Muslim wa ghairuh. Hadis sahih ya. Nah, hadis sahih rawahu Muslim dan juga yang lainnya. Jadi kalau sudah dapat nisabnya, nah barakallahu fikum, maka wajib mengeluarkan zakat harta. Zakat harta itu zaman dahulu kan dinar dirham itu ya. Dinar itu terbuat dari emas, dirham terbuat dari perak. Nah, itu nanti kalau sudah mencapai 85 gram emas murni 24 karat, barulah dikeluarkan zakatnya setengah persennya. rubuh usur, sepersepuluhnya, dan ya, seperempatnya sepersepuluh. Jadi, setengah persennya dari 85 gram emas murni tersebut. Kalau harta bagaimana? Tinggal dikiaskan. Maksudnya, hartanya dijumlah, hartanya senilai dengan 85 gram emas murni atau tidak harta simpanan itu. Ingat ya, ini harta simpanannya. Kalau harta yang dipakai untuk bisnis, untuk usaha itu nggak masuk. Karena dipakai untuk berjalan terus. Mobil, rumah itu nggak nggak masuk juga. Selama itu yang dipakai tapi ya. Tapi kalau punya harta simpanan, harta lebih, nah itu nanti yang dizakatkan kalau sudah sampai nisabnya dan haul setahun penuh. Faholiyuz zahabi dakhilun fi maka perhiasan emas ini masuk dalam ucapannya ma min sahibi zahabin. Eh, tidaklah ada pemilik emas umum Nah, emas yang bentuknya batangan atau bentuknya perhiasan. Wa yang fitrah kadzalik dan juga perhiasan perak pun seperti itu. Faman da'a ikhraja al-huli min adh-dhahab al-fiddah, maka barang siapa yang mengatakan atau menyeru atau mengaku-ngaku bahwasanya eh, mengeluarkan perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, nah huli min umumi hadal hadis mengeluarkan dari kaum hadis ini fa'ali dalil tadi betul dalil. Kamu mengeluarkan dari keumuman ini dalilnya mana gitu loh. Lafaznya kan umum, tidak ada pemilik emas atau perak umum, mau pemilik emas itu berupa emas batangan atau emas berupa perhiasan umum kan? Nah, kalau kalian mengatakan ini enggak umum, enggak masuk dalam keumuman dalilnya mana? Fa'in qala qailun kalau seandainya ada yang mengatakan ad-dalil huwa hadis, dalilnya adalah hadis laisa ala muslimi min fi abdihi wala farasihi sadaqah. Kalau dia mengatakan dalilnya adalah hadis yang tertantum dalam apa? Dalam Sahih Bukhari katanya yaitu apa laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasi sadaqah. Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk sedekah terhadap budaknya ataupun kudanya. Bila budak sama kuda itu enggak ada zakatnya. Nah, kalau dia berdalil seperti itu, kulna eh, kita katakan lam yarid haditsun yadul ala umum wujub zakah fil abid wa kadzalika fil faras fa yukhrijan minha. Tidak ada datang atau tidak datang dalil atau tidak datang hadis yang menunjukkan atas keumuman wajibnya zakat pada budak ataupun kuda nggak ada kan yang menyatakan kalau ada budak kemudian eh, zakatan budaknya atau kuda kemudian ada zakat kuda nggak ada yang ada itu kan zakat hewan kan kambing sapi ontan itu kalau kuda nggak ada nah fayukhri enam fayukhrajani minha maka kedua-duanya dikeluarkan dari keumuman tersebut fa aslul abidi laisa fihim zakatun pada asalnya yang namanya budak itu tidak ada bagi mereka itu zakat Maksudnya tidak dizakati atau tidak dizakatkan. Wa aslul faras dan juga faras itu kuda alladhi ya'udhu al-insan nafsi yang dipakai oleh manusia untuk dirinya lain fi zakat. Tidak ada zakat juga. Kalau diperjualbelikan baru hasil jual belinya nanti. Ayo na'am. Lakin zahab al-fidda akan tapi emas dan perak fihi zakat fil asl. Memang kedua-duanya ada zakat secara asalnya. Emas dan perak ini memang ada asalnya, ada zakatnya secara asalnya. Faman faman alladhi qala qaulul insan Eh, yaqtanihima li nafsi yasqut zakah eh, maka siapa yang mengucapkan seperti ucapan tersebut bahasanya manusia itu na barakallahu fikum yang menggunakan atau istilahnya menggunakan istilahnya yang memelihara budak atau kuda tadi kemudian apa nah untuk untuk dirinya kemudian istilahnya istilahnya apa hilang zakatnya nah dalam artian tuh Barakallahu fikum hafizakumullah karena memang nggak ada dalilnya kalau untuk, untuk masalah zakat kuda dan apa dan budak ini sehingga sehingga nggak masuk kalau dikiaskan nggak bisa gitu loh. Tuma inna qiyasahuma 'ala al-faras wal wa was wa ma asbaha dzalik qiyasun mutanaqid. Kemudian kiasnya keduanya itu kiasnya perak dan emas dikiaskan dengan kuda, budak dan pakaian itu kias yang mutanaqid, kias yang berseberangan, yang kontradiksi bertabrakan. Kama bayyana dzalika fi risalatina as-saghirah Nam hadman al-hadman al-kabira ma'nan fi zakat zakatul huli. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan mengenai hal tersebut dalam risalah kami eh, yang sangat kecil ukurannya tapi besar maknanya mengenai wajibnya zakatul huli, wajibnya zakat perhiasan. Intinya zakat perhiasan masuk dalam keumuman ya, manakala apa? Manakala mencapai nisabnya dan juga haul setahun.